بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Raja Bandung Baik melalui radio di 4.76 AM untuk Bandung dan sekitarnya Melalui streaming di mana saja Anda berada Melalui channel Youtube dan channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada Para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Riz di Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, uh, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru dan pemirsa uh, Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati dan amalan hati yang sedang kita bahas adalah al-khauf dan al-khasyah. Kita sudah menjelaskan makna khauf dan makna khasyah. Kita juga sudah terangkan perbedaan antara kedua-duanya dan sudah dijelaskan beberapa ayat tentang khauf dan tentang khasyah. Kita lanjut ke penjelasan khauf dan khasyah menurut sunnah. Menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, "Asrafa rajulun ala nafsih, falamma hadarahul maut, أوسى faqal, فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا ربي أو قال مخافتك فغفر له بذلك Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang ahli maksiat disebut asrafa ala nafsih dia berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ketika orang ini mau mati, datang saat kematiannya, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia berkata, "Kalau aku mati, bakar jasadku, ambil debu hasil pembakaran itu dan tebarkan dia ke udara dan ke lautan. Maka demi Allah seandainya Allah mentakdirkan aku akan mengadab aku Seandainya Allah mau Allah akan mentakdirkan aku untuk mengadab aku dengan adab yang tidak pernah Allah lakukan kepada seorang pun itu wasiatnya. Setelah dia mati, anak-anaknya melakukan apa yang diwasiatkannya. Dibakarlah, debunya dikumpulkan, kemudian disebarkan. Ditaburkan ke udara, ditaburkan ke lautan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, Addi ma'akhati Allah berfirman kepada bumi, kumpulkan lagi apa yang kamu ambil dari jasad orang itu. Dikumpulkan lagi lalu bertemu lagi, berkumpul lagi dan berbentuk lagi lalu dia pun hidup lagi dan berdiri. Lalu Allah bertanya, apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu? Kenapa berwasiat ingin dibakar, ingin ditaburkan. Dia menjawab, karena rasa takutku kepada engkau ya Allah. Jadi saking takutnya azab lalu dia berwasiat demikian agar tubuhnya ini hancur sehingga tidak tidak bisa diazab kembali. Dia mengatakan itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Lalu ketidaktahuannya itu ditambah dengan rasa takut mendorong dia untuk berwasiat seperti tadi. Faghfarallahu bidzalik lalu Allah mengampuni orang ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini menjelaskan tentang rasa takut yang menyelamatkan dia dari azab boleh nggak ini kita lakukan sekarang? Kita tidak boleh. Karena itu syariat zaman bahula, zaman dahulu berbeda dengan syariat di zaman Nabi wasallam untuk kita, ya. Tapi poin yang kita dapat dari hadis tadi Orang itu memiliki rasa takut kepada Allah Takut atas dosa-dosanya Sehingga takut azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama yang memuat tentang takut. Hadis kedua tentang tujuh golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya dalam keadaan tidak berkhitan. Di dunia sudah berkhitan, di sana kembali utuh seperti sedia kala. Dalam keadaan tidak bersendal, berkaos kaki ataupun bersepatu. Dalam kondisi yang berbeda-beda, ada yang berjalan dengan wajahnya. Ada yang dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu ada juga yang normal. Sementara matahari amat sangat dekat antara satu mil atau tiga mil. Panasnya amat sangat menyengat. Penderitaan yang diderita oleh manusia tidak terkira saat itu. Ya. Nah, tapi di antara semua orang yang kepanasan ada tujuh golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dia kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya kita hanya membahas salah satu golongan yang berkaitan dengan materi kita Salah satu di antara tujuh golongan ini adalah warajulun da'at su'imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang dirayu, yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita ya dia memiliki kedudukan, ya dia memiliki kecantikan. Ya wanita terhormat, dia juga cantik jelita. Kalau sudah terhormat memiliki kedudukan, jangan ditanya tentang hartanya. Pasti dia kaya raya. Kalau wanita ya cantik, punya kedudukan, kaya raya, jangan ditanya tentang daya tariknya pasti memiliki daya tarik yang hebat. Wanita dengan pesona seperti itu mengajak maksiat kepada seorang laki-laki. Tapi hebatnya laki-laki ini, istimewanya laki-laki ini, dia menolak ajakan tersebut dengan alasan rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar daripada syahwatnya dia mengatakan ini akhafullah saya takut kepada Allah Subhanahu makanya manusia istimewa seperti ini akan diistimewakan juga di akhirat nanti dalam bentuk diberikan naungan di bawah arasy Allah Azza Jalla pada hari kiamat ya maka berkata muallif setelah menerangkan hadis tadi fabi sababi khaufihi min Allah taraka ma harramallahu alaihi fa adallahu Allah bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu azza wa jalla karena sebab rasa takut orang ini yang besar kepada Allah dia menjauhi apa yang Allah haramkan berupa perzinahan dengan seseorang yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Padahal orang laki-laki pada umumnya jangankan dirayu oleh wanita yang cantik dan atau yang daya tariknya luar biasa, dengan wanita biasa pun harus bayar lagi itu banyak yang mau. Banyak yang mengejarkan gitu. Ini enggak. Ini mah ya wanita yang memiliki daya tarik luar biasa gratis lagi. Nah, tapi takutnya kepada Allah menyebabkan dia berani menolak. Lalu ditinggalkanlah apa yang Allah haramkan tersebut, maka Allah memberi naungan kepada dia pada hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, ya. Ini hadis kedua tentang khauf bisa menyelamatkan orang itu dari penderitaan yang hebat di padang mahsyar nanti. Ketiga hadis Jibril yang masyhur. Jibril datang kepada kerumunan Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabat. Terlihat oleh semua orang di sana berwujud laki-laki yang sangat putih pakaiannya hitam rambutnya tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya tapi tak ada seorang pun yang mengenal orang tersebut di antara orang-orang yang ada di sekitar sana Nah, tapi itu bukan bentuk asli Jibril, bukan. Sedang menyamar menjadi orang, lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita tidak akan membahas Islamnya, tidak akan membahas eh, imannya. Ketika membahas ihsan, orang itu menjawab, "Akhbirni anil ihsan." Coba terangkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ada banyak lafal ketika merangkan ihsan salah satunya adalah an takhshallaha ka'annaka tara fa innaka illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau merasa takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah maka sungguhnya apabila engkau tidak bisa melihat dia, dialah yang melihat kamu. Ini salah satu di antara makna ihsan tidak lepas dari rasa takut. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis keempat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita minimal pernah sekali dua kali bahkan syukur-syukur kalau sering mengalami apa yang dijelaskan dalam hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad ولا يجتمع gubbarun fi سبيل wa dukhanu jahannam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah dia ingat dosa-dosanya kesalahannya terus membayangkan azab yang Allah akan berikan kepada dia bila dia nggak ter enggak bertobat dari dosa dan kesalahan tadi bikin kita ngabiri gidik bikin kita merinding karena takutnya lalu menangislah karena besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu wasallam menyatakan tidak akan masuk neraka seseorang baik laki ataupun perempuan yang menangis karena takut kepada Allah sehingga ada air susu yang bisa kembali masuk ke putingnya. Maknanya mustahil kalau umpamanya ASI air susu ibu sudah dikeluarkan, bisa nggak dimasukin lagi ke lubang tempat dia keluar? Tidak bisa, mustahil ya. Kalau diminum beda lagi, bukan masuk lagi ke tempatnya itu. Ya, mustahil ASI yang sudah keluar air susu sapi umpamanya sudah keluar masukin lagi ke susu sapinya bisa apa tidak? Tidak bisa, mustahil. Semustahil itu orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah masuk neraka, mustahil masuk neraka. Alias orang itu akan selamat dari api neraka. Rasa takut sampai dia menangis bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah di akhirat dan tidak akan terkumpul dua perkara Pertama, gubarun fi sabilillah. Gubar itu debu-debu yang bertebaran karena jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau perang, apalagi di padang pasir zaman bahula atau mungkin zaman sekarang di padang pasir Jangankan perang berlari loncat ke sana kemari dengan jumlah yang banyak. Satu orang lewat saja debu sudah berterbangan. Apalagi ini banyak kan. Debunya mengotori tubuh kita seluruhnya. Jadi dekil and dekucel. Jadi curang-coreng. Jadi kumal kita. Kita kena debu di jalan Allah. Ya. Kata Nabi SAW tidak akan berkumpul dua hal. Pertama, debu akibat jihad di jalan Allah dan asap neraka Jahannam. Mak maknanya orang yang pernah berjihad di jalan Allah dia tidak akan terkena walaupun dengan azab neraka dengan kadar yang paling kecil. Neraka itu ada apinya, ada siksaan-siksaan lainnya, ada airnya, dan ada asapnya. Asap merupakan instrumen neraka yang kadar siksaan yang ditimbulnya yang ditimbulkannya itu paling kecil dibanding terkena api. Asap di kita di dunia umpamanya ya dicabak, dicabak tadi diraba, terasa panas apa tidak? Di dunia mah mungkin tidak ya. Kalau apinya ya terasa panas, tapi asap di neraka oh jangan dikira. Tapi itu adalah azab neraka dengan kadar yang paling kecil. Terkena asap jahanamnya saja orang yang pernah jihad di jalan Allah itu nggak nggak akan kena. Apalagi apinya apalagi jenis siksaan lainnya yang lebih berat ya dan itu semuanya menjelaskan dahsyatnya efek dari jihad di jalan Allah. Hadis ini menerangkan dua hal penyelamat dari api neraka. Yang pertama, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah, ya. Ini hadis yang keempat tentang apa? Tentang rasa takut dengan efeknya yang luar biasa hebatnya. Dan banyak lagi baik ayat ataupun hadis yang menerangkan efek rasa takut terhadap keselamatan kita dunia ataupun akhirat. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita bahas, jelaslah bagi kita Bahawa Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi kita memiliki rasa khauf dan juga khasyah kepada Allah Azza wa Jalla setiap mukallaf wajib khauf dan khasyah termasuk amalan hati dan ini merupakan syarat dan konsekuensi dari keimanan juga menjadi dalil tentang benarnya iman seseorang. Kalau iman seorang benar wajib ada rasa takut kepada Allah. Kalau enggak ada rasa takut maka tidak benar keimanannya. Allah menyatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman. Kita lihat rasa takut dalam ayat ini dikaitkan dengan iman. Takutlah kalian kepadaku kalau kalian iman. Kalau nggak iman, nggak takut, nggak apa-apa, tapi nanti diazab loh. Wajib setiap orang memiliki rasa takut. Nggak hanya cinta semata-mata. Nggak hanya rojak semata-mata, tapi juga wajib memiliki rasa khauf. Allah pun berfirman dalam surah At-Taubah 13, "Fallahu ahaqqu an takhshau in kuntum mu'minin." Allah lah yang lebih layak kalian takuti apabila kalian orang-orang yang beriman. Jadi banyak ayat yang mengaitkan antara khauf dengan iman. Makanya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki khauf. Khauf dan khasyah termasuk jenis ibadah hati yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan rasa takut kepada selain Allah maka itu syirik yang bisa mencelakakan orang tersebut ya Coba perhatikan umpamanya salah satu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Bagaimana Allah memasukkan rasa khauf kepada syarat mutlak keimanan. Tanpa ada khauf atau khasyah, tidak ada keimanan. Allah berfirman, Innama ya'muru Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah Hanyalah Allah memakai kata-kata innama innama disebut adatul hasr dalam bahasa Arab fungsinya litakhsis untuk memberi makna khusus. Makanya innama diterjemahkan hanyalah. Hanya kan berarti mengandung makna khusus. Hanyalah orang-orang orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat dan orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi ayat-ayat tadi selalu menyandingkan iman kepada Allah dengan rasa takut kepada Dia. Apakah penjelasan tadi mengandung makna kita tidak boleh takut kepada sesuatu yang dipastikan bisa membahayakan kita? Tidak perlu takut kalau ada ular gitu ya, walaupun kobra berbisa nggak perlu takut, lus-lus aja. Kalau ada singa gitu ya, yang kita tahu bisa memakan kita, ah, nggak perlu takut. Takut syirik. Apakah begitu? Enggak. Takut kepada sesuatu yang dipastikan bisa membahayakan kita mengancam nyawa kita, mencelakai kita disebut khauf tabi'i yang alami, yang manusiawi, yang rasional, yang logis, yang realistis. Maka boleh itu tidak ada kaitan dengan tauhid, tidak ada kaitan dengan iman para nabi pun memiliki rasa takut kepada makhluk dengan takut yang tabi'i nanti kita sebutkan ayat-ayatnya ya itu tidak apa-apa umpamanya kalau jalan di atas jalan yang licin takut tergelincir jatuh kepala duluan bisa mati apa tidak ya mungkin bisa mati kalau nyebrang nggak perlu takut merem saja. <laughs> Kalau takut musyrik Itu keliru dia Memiliki konsep pemikiran yang keliru tentang makna takut Itu takut tabi'i Ya seperti takut kepada binatang buas Seperti kalau ada kabel yang terbuka Kawatnya kelihatan Ada arusnya Beranikah kita menyentuh kabel terbuka itu? Enggak, ada takut? Ada takut kesetrum. Tahu resikonya bisa gosong kita, bisa mati kita. Itu takut yang tabii. Oh, ada orang jahat sambil memegang-memegang golok. Siapa yang lewat di diancam, dibacok, dibunuh. Terus orang yang mau lewat nggak jadi karena apa? Karena takut. Boleh nggak? Boleh seperti yang juga dialami oleh para nabi. Seperti umpamanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam wassalam membunuh seseorang, ada dua orang berkelahi. Satu bangsa Bani Israel, satu ras dengan Nabi Musa, satu lagi bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Bani Israel dijajah oleh bangsa Qutbi yang dirajai oleh Fir'aun. Nabiullah Musa melihat ada dua orang berantem. Dibela bangsa Bani Israel, itu bangsa Kutbi ditonjok, sekali tonjok mati. Pukulan Nabi Musa itu kuat luar biasa. Karena dia mati terbunuh, dia lari. Nabiullah Musa lari keluar kabur, takut dan Allah menerangkan tentang rasa takut Nabi Musa dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 21 فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا maka larilah keluarlah Nabi Musa dari negeri Mesir itu dalam keadaan takut sambil menunggu-nunggu pertolongan dari Allah ada rasa takut Demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Suatu saat kedatangan tamu berupa manusia Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa manusia yang bertamu itu sebenarnya bukan manusia Tapi malaikat yang menjelma menjadi orang Tapi saat itu Nabi Mus Nabi Ibrahim tidak tahu hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun mukramin idzakhulu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun Apakah sudah datang cerita berita berita kepada kalian tentang kedatangan tamu Ibrahim yang mulia. Ini tamu ini malaikat. Dia berkata salam dan dijawab lagi salam. Oh kalian kaum yang mungkar. Mana mungkar di sini? Tidak dikenal, tidak diketahui orang asing. Oh kalian orang asing. Dipersilakan duduk. Terus Farawa ila ahli Lalu Nabi Ibrahim masuk ke rumahnya, ke keluarganya, lalu datang lagi dengan membawa anak sapi bakar. Ya. Uh, luar biasa. Waqarrabahu ilaihim. Lalu disajikan kepada para tamu. Tamu ini tamu asing. Tidak dikenal. Apa baik apa jahat nggak tahu. Tapi ke, kehebatan Nabiullah Ibrahim dalam hal kedermawanannya menjamu tamu yang tidak dikenal sedemikian rupa hebat luar biasa. Kalau kita gitu cuma air tek, ya silakan minum ya. Dagingnya, kuenya diumpetin di kulkas. Nabi Ibrahim enggak Disa, dijamu dengan sajian yang luar biasa. Tapi anehnya orang-orang itu tidak bisa menyentuh makanan yang disajikan. Faqala ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak mau makan? Ya. Terus muncul rasa takut dalam diri Ibrahim fa'aujasa minhum khifah muncul rasa takut dalam diri Nabiullah Ibrahim jangan-jangan ini orang jahat itu dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Az-Zariyat, ya. Yang kemudian di dalam ayat yang lain surah Al-Hijr ayat 52 diungkapkan dengan ungkapan lain Inna minkum wajilun kami merasa takut terhadap kalian Nabi Ibrahim Bapak Tauhid, ahli Tauhid yang berani menentang Raja Namrud, berani menghancurkan berhala-berhala besar yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang musyrik saat itu merasa takut kepada tamu asing yang baru datang. Faqalu la takhaf. Wa bi Berkata para tamu itu jangan kamu takut. Lalu diberikanlah kabar gembira tentang akan punya anaknya Nabi Ibrahim seorang anak yang kelak akan menjadi orang yang berilmu. Juga menjadi seorang nabi ya. Itu Nabi Ibrahim takut, Nabi Musa juga takut. Takut kepada orang yang diduga kuat akan berbuat kejahatan kepada dirinya. Rasa takut seperti itu disebut dengan sebutan takut tabi'i. Boleh takut kesetrum kalau sedang mengutak-ngatik alat-alat uh, apapun elektronika. Takut umpamanya kalau di gunung atau di Nubarala apa bahasa Indonesia di Nubarala tadi di yang Barala takut ada ular nanti dipatuk berbisa mati. Itu takut yang tabii. Itu tidak berkaitan dengan tauhid. Karena para nabi pun ada rasa takut tabi seperti itu. Sehingga yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut yang bermakna ibadah. Takut terhadap sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu melimpahkan hal itu kepada kita yang bisa menimbulkan yang bisa memberikan bencana alam yang bisa memberikan apa namanya maslahat dan madarat ya itu hanya Allah azza wajalla termasuk yang bisa memberikan azab yang dahsyat di akhirat di hari kiamat di neraka itu hanya Allah azza wajalla ya Adapun khauf dan khasyah yang benar maka itu bisa menggerakkan hati untuk mendorong pemilik dari hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Adanya khauf dan khasyah akan menyebabkan hati ini bertindak lurus lalu berbuat maslahat. Dia tidak berani untuk melakukan sesuatu yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Tidak berani bermaksiat nggak berani menyimpang, nggak berani melanggar aturan dan larangan karena adanya rasa takut. Jangankan kepada Allah atau ya, kenapa kita berlalu lintas? Ada lampu merah nggak berani walaupun kosong, karena ada sanksi. Kenapa ada letter S di sana kita nggak berani berhenti apalagi parkir? Karena ada sanksi bisa digembok itu. Digemboknya sakit apa tidak? Tidak, tapi secara finansial kita rugi, secara waktu, pikiran, perasaan rugi kan? Kita harus keluar uang banyak untuk itu. Nah adanya rasa takut inilah yang bisa membuat manusia disiplin taat aturan. Semakin gede sanksi semakin takut. Semakin enteng sanksinya semakin kecil rasa takut. Kenapa di kita lampu merah berani dilanggar? Karena hukumannya juga ringan. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, di negeri-negara Asia Timur yang sudah maju, sudah berkembang, paling takut melanggar lampu merah, paling gede itu sanksinya. Di Eropa umpama lampu merah dilanggar bisa denda 600 euro, hampir 10 juta itu. Di Arab Saudi sekali langgar lampu merah 3000 real. Lebih dari 10 juta itu. Makanya begitu lampu merah tengah malam kosong nggak ada mobil nggak apa-apa nggak berani diem aja sekali melanggar jepret itu kamera sudah nggak perlu sidang besoknya ada tagihan nih buktinya udah karena gede sanksinya rasa gedenya rasa takutnya juga apa gede itu baru aturan orang, sanksi dari orang. Tapi kalau di Indonesia mah sekali melanggar lah paling 50 ribu 10 ribu ah mending melanggar. Asal sebut kan gitu ya. Coba digedein sanksinya. Dijamin bisa disiplin. Seperti yang terjadi di Eropa umpamanya. Mereka taat itu bukan karena baik-baik amat. Mereka sebenarnya lebih nggak baik daripada kita. Tapi rasa takutnya lebih gede karena sanksinya jauh lebih gede. Kalau umpamanya di jalan tol macet gitu ya, nggak ada seorang pun yang berani ke bahu jalan di sana. Sekali menginjak garis, cepret, ah sudah jutaan yang harus keluar. Kalau di kita kan nggak ada sanksi apa-apa, makanya penuh pas ada kecelakaan, ada polisi, ada disub, ada ambulan, susah masuk ke sana karena akses untuk itu tertutup oleh customer, oleh pemakai jalan. Bayangkan ini yang memberikan sanksi Allah Azza wa Jalla. Azabnya luar biasa, nggak ada tandingannya di alam dunia. Maka orang yang mengetahui hebatnya, dahsyatnya azab Allah, rasa takutnya gede. Kalau rasa takutnya gede, maka dia nggak akan berani melanggar apa yang Allah larang. Ya, dan rasa takut ini nggak nggak mungkin muncul kecuali adanya ilmu dan pengetahuan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang ditakutinya. Kenapa kita tidak berani memasukkan jari kita ke lubang stop kontak? Karena kita tahu efeknya bisa kesetrum, bisa gosong, bisa mati. Tapi anak kecil yang ngorondang gitu, ngorondang itu apa? Yang merangkak Lihat udah ada lubang dua, menarik kan? Dicolok-colok itu. Nggak, nggak takut dia. Apakah dia nggak takut itu karena sakti mandraguna? Bukan, tapi karena karena nggak tahu. Dicolok-colok. matangannya tangannya nggak masuk, dicari apa namanya kawat, <laughs> kawat, dicolokin gurunyut. Ya, untung yang dicoloknya yang negatif. Yang positif sudah. Bisa gosong tuh anak kecil. Jadi adanya ilmu tentang apa yang ditakutinya menyebabkan lahirnya rasa takut kepada yang ditakutinya tersebut. Berdasarkan hal itulah maka takut lahir dari adanya ilmu. Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu karena ilmunya itulah dia takut takut lahir dari adanya ilmu itu yang pertama takut lahir karena adanya ilmu kedua rasa takut wajib melahirkan adanya roja bukan radio apa arti roja? Harapan. Harapan untuk apa? Minimal harapan untuk selamat dari apa yang ditakutinya. Kalau yang ditakutinya murka dan azab Allah berupa neraka, ada harapan selamat dari api neraka. Setiap ada harus pasti wajib ada roja di dalamnya. Umpamanya Seorang istri takut nggak dicerai oleh suaminya? Takut pasti, ya. Kalau ada yang nggak takut, ah saya nggak mau komen. Pasti takut. Karena takut dia taat. Karena takut, takut dia nurut, karena takut dia ramah, dia selalu perhatian kepada suaminya. Nah, di samping rasa takut itu ada harapan. Kalau saya taat, tunduk, patuh, baik, perhatian, bukan dicerai tapi malah semakin dicintai, disayang, diperhatikan, dielus-elus, dibelai-belai gitu ya. Ah, ada harapan. Setiap istri takut kalau suaminya nikah lagi. Betul apa tidak, akhwat? Nggak ada suaranya berarti nggak takut. <laughs> Tapi yakinilah setiap istri takut di apa? Dimadu oleh suaminya karena takut dia berusaha agar suami itu tidak kepincut sama perempuan lain. Dia berdandan selalu, dia tampil sebaik mungkin baik secara fisik ataupun secara psikis. Fisiknya selalu bersih, selalu wangi, ya. Tidak cukup itu, tapi juga psihis sikap, attitude, karakter. Walaupun cantik, wangi, tapi manyun gitu ya. Nyaman gak suaminya? Enggak, enggak nyaman. Ah, kamu cantik kan manyun. Saya mau mencari yang ramah. Nah, cari lagi. Karena takut itu, maka si, si wanita, si istri itu tampil lahirnya juga batinnya. Ya, sikapnya, dia ramah, full senyum, kona'ah, sabar, perhatian. Itu yang membuat suaminya nggak akan kepincut lagi sama perempuan lain. Ada rasa takut suaminya menikah lagi, makanya berusaha keras agar suaminya tidak berpaling. Dan setelah dia berusaha, baru ada harapan. Harapan suaminya hanya fokus ke saya. Seluruh cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, atensinya, semuanya hanya ke saya. Karena saya sudah all out. Saya sudah berupaya maksimal memikat suami saya agar tidak kepincut sama lelaki. Ada khauf, ada harapan. Nah makanya termasuk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla juga adanya rasa takut wajib diimbangi oleh adanya raja atau harapan agar tidak terjerumus ke dalam keputusasaan. Kalau enggak ada harapan hanya rasa takut yang di dikembangkan, yang dibesarkan, yang diperhatikan, dia bisa putus asa. Dan putus asa sesuatu yang amat sangat terlarang. Berfirman Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan manusia ketika beribadah kepada Allah Allah berfirman wad'uhu khaufan wa tama'a Kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Ah, TV Roja juga ikut live ya ahlan wa sahlan pemirsa Roja TV. Serulah oleh kalian Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Anak muda sekarang menyebutnya H2C. Apa artinya? harap-harap cemas-cemas biar seimbang masa harapnya dua kali cemasnya sekali H2 C2 harap-harap cemas-cemas Allah menyatakan fad'u khaufan wa tama' Serulah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Gak hanya takut, gak ada, gak hanya harap, tapi dua-duanya ada. Gak hanya cinta, tapi ada juga khauf dan tamak, raja. Juga Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Mana sih yang lebih baik? Orang yang tidak ibadah yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik atau orang yang konit konit itu subjeknya, pelakunya. Amal perbuatannya disebut qunut. Mana yang lebih baik orang yang konit mana konit dawamut ta'ah, orang yang selalu taat taat continue dalam ketaatan ana al-laili sajidan wa qaiman sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri sepanjang malam itu salat kepada Allah Azza wa Jalla kenapa yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih karena dia takut kepada hari akhirat takut kepada kengerian akhirat takut kalau kalau nanti dia menderita di akhirat dan juga mengharapkan rahmatnya. Takut ada, harapan juga ada. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berkata Mutarrif bin Sukhair rahimahullahu taala. Nama aslinya uh, nama aslinya adalah Abdullah sukhair Al-Amiri seorang ahli ibadah yang juga zuhud yang meninggal tahun 67 Hijriah beliau seorang tabi'in Beliau menyatakan lawuzina raja'ul mu'min wa khawfuhu ma rajaha ahaduhuma sahibahu. Seandainya ditimbang rasa takut seorang mukmin dengan harapan seorang mukmin maka salah satunya tidak lebih berat daripada yang lainnya artinya antara khauf dan raja itu gimana seimbang. Tidak ada yang lebih berat. Dua-duanya harus ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani Yang bagi lil qalbi al ghalibu alaih illa al-khawf Fa innahu idha ghalaba raja 'ala al qalb Fasadak al qalb Hendaklah hati itu tidak boleh dikuasai Kecuali didominasi oleh rasa takut Nanti ada pembahasan mana yang harus lebih besar. Apakah takut atau roja ataukah harus seimbang? Situasional. Sesuai kondisi nanti, ya. Kadang-kadang khaufnya harus lebih besar. Kadang-kadang rojanya harus lebih besar dan kadang-kadang seimbang. Harus seimbang. Ketika kita mau berbuat maksiat maka khaufnya yang harus lebih diperbesar daripada rojaknya. Karena kalau rojak yang diperbesar, harapan yang dibesar, ah dosa sekarang nggak apa-apa kan Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah maha rahman ar-Rahim ya Allah maha penyayang maha pengampun ah, harapannya gede walaupun berdosa akhirnya dia terdorong untuk maksiat kalau rojaknya diperbesar daripada khaufnya ketika dia apa menghadapi situasi yang menyeret dia ke dalam kemaksiatan tapi kalau khaufnya yang diperbesar ih, takut Memang Allah itu Raufur Rahim, Allah itu Ghafur Rahim, tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu Maha Muntaqim inna minal mujrimina Muntakimun mah pembalas terhadap orang-orang yang berdosa. Ah takut. Akhirnya dia mundur lagi. Kadang-kadang rasa takut ini harus lebih besar. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, hendaklah hati dikuasai, didominasi oleh rasa khauf. Karena apabila hati dikuasai oleh roja, maka rusaklah hati tersebut. Dia bisa berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah beberapa keterangan dari ayat dan hadis hadis tentang khauf dan khasyah. Timbul pertanyaan, apa tujuan utama kita memiliki khauf dan roja? Eh, khauf dan ya apa? Khauf bukan tujuan utama bagi kita. Itu hanya perantara. Itu hanya wasilah. Itu hanya alat. Itu hanya batu loncatan untuk mencapai tujuan pokok. Apa tujuan pokok dari khauf? Tujuan pokoknya adalah meraih keadaan yang sebaliknya dari khauf secara hakiki. Apa lawan dari khauf? Khauf itu sesuatu yang di khauf itu takut. Orang memiliki rasa takut. Lawan dari memiliki rasa takut merasa apa? aman. Keamanan itu yang kita inginkan lahir dari khauf, aman dari sesuatu yang ditakuti. Kenapa kita ini takut terhadap api? Agar kita bisa selamat dari panasnya api. Kenapa umpah kita takut dari singa? Agar kita selamat dari terkamannya, dari keganasannya, kebuasannya. Nah, makanya Rasa takut sebagai alat untuk meraih keamanan yang hakiki. Aman dari segala hal. Aman dari rasa takut, aman dari rasa khawatir, aman dari rasa resah, gelisah, risau, dan galau serta kesedihan. Dan itu hanya bisa diraih di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 49. Udukhulul jannata la khaw khaufun alaikum wala antum tahzanun masuklah kalian ke dalam surga tidak ada rasa takut atas kalian di dalam surga dan kalian pun tidak akan merasakan kesedihan enggak takut enggak sedih juga enggak di mana itu teh di surga aman sudah tapi untuk meraih keamanan di akhirat wajib punya rasa takut ketika di dunia. Takut terhadap murka dan azab Allah Baru dia akan aman di akhirat Siapa yang ketika di dunia Merasa aman dari murka dan azab Allah Dia akan merasa takut di akhirat Bersabda Rasulullah saw. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat ini nukil oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhad berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla Allah azza wa jalla berfirman Wa izzati لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jalla berfirman Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi Ini hadis kursi. Allah berfirman, "Wa izzati demi kegagahan aku." Aku tidak akan mengumpulkan dalam diri seorang hamba dua jenis rasa takut dan dua jenis rasa aman. Dua jenis rasa takut itu takut di dunia, takut di, di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Kedua rasa takut, rasa aman ini nggak akan bertemu dalam diri seorang hamba. Salah satunya harus ada dialami. Lalu Allah berfirman, siapa orang yang merasa aman dari aku ketika di dunia? Aman, merasa aman dari azab Allah, murka Allah, laknat Allah. Akhirnya dia bebas berbuat dosa dan maksiat merasa aman, aman dari pengawasan Allah, maka aku buat dia takut pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Di dunia aman, bebas berbuat, sampai di akhirat, wah, gemetar dia. Dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa karena akan memperoleh azab dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Dan bila hambaku merasa takut kepadaku di dunia, Aku akan berikan keamanan dia pada hari kiamat. Tapi bukan sekedar rasa takut, takutnya itu diaplikasikan loh. Karena takut kepada azab Allah nanti dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia tahan dirinya dari berbuat dosa maksiat, dia tahan dirinya dari berbuat yang Allah haramkan. Allah berfirman, amma man khafa maqama rabbih wa nahan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang merasa takut takut kepada siapa? Maqama rabbih saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Siapa orang yang ketika di dunianya dia dia merasa takut membayangkan bagaimana dia berdiri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Takut tuh. Wanahan nafsu anil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dia nggak berani ngumbar hawa nafsunya. Dia nggak berani mengikuti bisikan hawa nafsunya mengajak kepada dosa dan maksiat. Nggak berani karena takut efeknya di akhirat. Wanahan nafsu anil hawa fa innal jannata hiyal Maka surga atau tempat kembali. Surganya dua lagi. Dalam surat apa ada yang tahu? Itu ada satu ayat yang diulang-ulang sampai lebih dari 30 kali. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Surah apa tuh? Yasin apa Al-Kahfi? Ar-Rahman. Allah berfirman, ya, dalam Allah dalam uh, surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih uh, ah, wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbih dan bagi orang-orang yang takut terhadap maqama rabbih. Maqam itu saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jannatan bagi dia akan diberikan dua surga. Dia takut ketika di dunia di akhiratnya aman. Sesuai dengan firman Allah dalam hadis kursi tadi, wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau hambaku merasa takut kepada aku ketika di alam dunia. Dan rasa takutnya diaplikasikan dengan cara Gak berani melanggar apa yang Allah larang. Gak berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Karena ada sanksi yang dia sangat takuti. Ya, Dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Dari bisikan hawa nafsunya. Dia tahan. Taat, tunduk, patuh, setia kepada aturan Allah SWT. Fa'inal jannata hiyal mawa. Surga tempat kembalinya. Aman sudah. Allah menyatakan wa idza khafani fid dunya amantu yaumil qiyamah. Kalau hambaku merasa takut kepadaku di dunia, aku akan berikan keamanan kepada dia pada hari kiamat. Jadi khauf adalah lawan dari aman. Hilangnya khauf berarti munculnya rasa aman. Nah, ada satu masa di dunia ketika orang merasa aman dengan aman yang terpuji, dengan aman yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Tapi amannya maksudnya aman dari kejahatan sesama manusia. Bukan merasa aman dari azab Allah lalu bermaksiat, bukan. Kondisi itu tercipta bila orang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, orang soleh. Pemimpinnya pemimpin soleh. Hukum Allah Azza wa Jalla ditegakkan di sana, dijamin aman tuh. Barang umpamanya atau Dagangan umpamanya dibiarkan terbuka ditinggalkan tanpa ada penunggu karena untuk sholat dulu nggak ada yang berani ngambil. Karena kalau ketahuan risikonya besar dipotong itu tangannya. Kalau hukum Allah tegak, ditegakkan secara tegas oleh aparat yang ya oh dijamin aman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nur ayat 55 wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi setelah Allah menjadikan kalian orang-orang beriman sebagai khalifah, sebagai penguasa di negeri kalian. Ditegakkanlah hukum Allah. Allah menyatakan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Maka kami akan ganti bagi mereka rasa takut yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka, kami ganti dengan keamanan, dengan rasa aman. Sebelum hukum Allah ditegakkan, sebelum aturan Allah ditegakkan dalam satu kekuasaan, orang takut terhadap kezoliman, kezoliman orang lain, kezoliman penguasa yang zalim. Takut, takut haknya diambil. Takut dia dizolimi, takut dia dianiaya tanpa memperoleh perlindungan secara hukum. Betapa banyaknya orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas tanpa terbalas. Takut orang-orang. Lalu orang-orang beriman semuanya kepada Allah ganti sistemnya dengan sistem yang bagus. Dengan proses tentu yang Allah kehendaki. Lalu kalian Allah jadikan sebagai khalifah di negeri tersebut. Allah cabut rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Jadi bila Allah Azza wa Jalla mencabut rasa takut dalam hati manusia dalam satu kondisi kehidupan maka tergantikanlah takut itu dengan rasa aman ya itu tapi aman dari manusia bukan dari Allah Adapun rasa takut kepada Allah baik kondisi kehidupan kita ini bagus ataupun buruk tetap harus dipelihara takut kepada Allah ini. Takut ini yang menjadi pengerem bagi kita. Pengerem tindak tanduk kita agar tidak melanggar apa yang Allah larang maka adanya rasa takut kepada Allah dalam hati manusia menjadi tanda adanya iman. Bila adanya takut dalam hati manusia ketika di dunia, maka dia pun akan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang merasa aman dari azab Allah ketika di dunia lalu dia bebas bermaksiat, Allah akan timpakan azab di dunia ini dan di akhirat nanti. Coba umpama yang lihat surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ayatiyahum basuna dhuhan wa hum yal'abun afa amina makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dengan datangnya azab kami di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari datangnya azab kami kepada mereka pada waktu siang dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Apakah mereka akan merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ada enggak kejadian orang tertidur kemudian ada bencana alam? Banyak baik itu gempa bumi ataupun tsunami ataupun banjir ataupun longsor atau apapun yang sering teralami oleh manusia dalam segala keadaan kadang di malam hari ketika tertidur langsung mengalami bencana alam sebagian mereka mati sebagian celaka sebagian selamat atau kebanjiran atau apapun itu yang tidak diduga jangan pernah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla karena orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang sangat-sangat sangat rugi. Ketika hati kosong dari rasa takut, hancurlah hati itu. Matilah hati itu. Sebagaimana perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani dia berkata, "Ma faraqal khauf qalban illa kharab." tidaklah rasa khauf, rasa takut ini berpisah dari hati kecuali hati itu akan runtuh seketika itu juga. Akan hancur. Kalau hati sudah runtuh dia akan bebas berbuat apapun yang dia kehendaki. Tanpa merasa takut terhadap azab Allah dilanggarlah apa yang Allah larang. Diabaikanlah apa yang Allah perintahkan dilalaikanlah syariat dan aturan Allah dalam kehidupannya ya inilah beberapa penjelasan hadis tentang khauf ayat sudah hadis sudah Bagaimana sekarang penjelasan para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang khauf? Tidak kalah menariknya ya. Tapi itu akan kita terangkan di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja kajian utama kita sudah satu jam seperempat waktu yang kita habiskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab dan di meja saya sudah banyak kertas pertanyaan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama Barakallahu fiik Ustaz wa fika barakallah Bolehkah ikut ziarah kubur yang biasa orang lakukan sebelum Ramadan atau saat Idul Fitri dikarenakan takut menimbulkan keributan dalam keluarga bila saya tidak ikut apa yang sebaiknya dilakukan ada dua hal yang ingin saya soroti dari pertanyaan. Pertama tentang ziarah hukum ziarah kubur. Yang kedua mensikapi ya satu kondisi di mana kita ini seperti makan buah simalakama. Ikut terlarang secara syar'i, tidak ikut ada efek negatif dari lingkungan. Pertama, hukum ziarah kubur. Hukum masal dianjurkan, diperintahkan. Dan berpahala. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu qad nahaitukum an ziaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dalam riwayat lain, "Tudzakirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Silakan diperintahkan. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Terus ya, termasuk juga para wanita boleh ziarah kubur. Dan itu dilakukan oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ya Wahai Rasulullah, kalau aku mau ziarah ke kuburan, famada akul? Apa sih yang harus aku baca? Doa apa yang harus aku baca? Lalu Nabi SAW mengajarkan kuli katakan olehmu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun Katakan olehmu doa begini, begini, begini. Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada istrinya. Seandainya wanita tidak boleh, niscaya akan dilarang kamu mah jangan. Makanya nggak perlu hafalkan doanya kan pasti bakal begitu ya. Tapi ini diajarkan, menunjukkan boleh. Suatu saat seorang sahabat bertemu dengan Aisyah di tengah jalan setelah Nabi SAW wafat. Lalu ditanya, dari mana engkau wahai um, ummahatul mu'min, ummal mu'minin? Dia menjawab, aku habis ziarah ke kuburan saudaraku. Dan ini menunjukkan dibolehkannya wanita ziarah kubur, ya. Kebolehan ziarah kubur bahkan dianjurkan ziarah kubur kapan saja. Tidak ditetapkan waktunya. Hari apapun jam berapapun. Adapun mengkhususkan ziarah kubur di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu, inilah penentuannya itu yang dipertanyakan momennya itu ya umpamanya ada dianggap keutamaan kalau ziarah kubur itu harus hari Jumat siapa yang ziarah kubur harus Jumat maka akan begini begini itu yang gak boleh Termasuk sebelum Ramadan harus ziarah kubur. Siapa yang tidak ziarah kubur maka saumnya nanti akan berkurang pahalanya. Atau umpamanya lebaran, siapa yang tidak ziarah kubur maka akan begini-begini. Itunya yang tidak boleh ya. Jadi ziarah kubur dianjurkan secara umum tapi tidak boleh ditetapkan waktu spesial untuk ziarah. Itu pertama. Kedua, Bagaimana kalau kita dihususkan ziarah kubur di hari tertentu? Atau kasus lain yang seperti ini banyak Bagaimana kalau kita diajak oleh keluarga Menghadiri satu acara yang terlarang secara syari Ada saudara yang ulang tahun Kita diajak Kalau nggak hadir Dianggap nggak setia kawan, nggak ada toler apa eh, perhatian kepada keluarga. Atau acara-acara lain yang secara syariah umpamanya terlarang. Tidak hanya ziarah kubur di waktu tertentu saja. Apa yang harus kita lakukan? Ini sering ditanyakan. Ikhwan, akhwat, azanillahu wa Dakwah kepada keluarga tidak bisa instan satu ini dijawab, diberi solusi, bermunculan hal-hal lainnya nanti yang sejenis dengan itu, ya. Maka ingat, ini jangka panjang. Pertama, pertama hasil ngaji seperti ini tunjukkan kepada keluarga, kepada lingkungan, tetangga dalam bentuk kemuliaan akhlak Hasil ngaji itu harus nyata, manfaatnya terasa oleh setiap pihak, terutama keluarga kita, tetangga terdekat kita. Kita jadi lebih baik, kita jadi lebih ramah, kita jadi lebih peduli, kita menjadi lebih alim, lebih berilmu. Kelihatan ilmunya itu diamalkan loh. Bukan begitu ngaji pulang ke rumah bapak bidah, ibu bidah, ini menyimpang maksiat. Wah, Orang tuanya bilang, kamu kesurupan apa nak? Oh saya ngaji. Di mana ngajinya? Di Al-Ukhwah. Jangan ngaji lagi ke sana. Sebab madarat. Ya apa tidak? Ya. Jangan dulu seperti itu. Tunjukkan dulu kemuliaan akhlak. Rubah dulu diri diri kita dari buruk menjadi baik menjadi yang tadinya semua orang antipati menjadi simpati, yang tadinya membenci menjadi suka, yang tadinya menentang keburukan akhlak kita menjadi mendukung. Tunjukkan setelah nyata real hasil dari ngaji terasa oleh semua orang, orang-orang akan segan maka kemuliaan akhlaknya adalah lambang dari ilmu, simbol dari ilmu, aplikasi atau sign tanda dari ilmu yang dimiliki nanti orang percaya ini orang berilmu kamu kok berubah dari buruk menjadi baik dari asalnya judes asalnya cemberut menjadi ramah tamah asalnya cuek menjadi perhatian kepada semua keluarga dan seterusnya maka akan positif hasilnya ditanya kamu kenapa berubah saya ngaji mah pak di pengajian saya diajarkan untuk begini Kira-kira orang tua bilang jangan ngaji lagi. Nanti kalau ngaji kamu jadi soleh. Apa begitu? Enggak, oh senang Alhamdulillah anak mama menjadi kebanggaan keluarga. Ajak bapakmu, biar soleh kayak kamu. Ajak adikmu, mama mah nanti aja. Nah, biasa begitu tuh. Nah, kalau sudah begitu, lalu suatu saat kita diajak kepada satu acara yang secara syar'i terlarang. Ayo kita ke sana, kita nonton bareng-bareng ke bioskop. Aduh mah malu hasil pengajian masa ke bioskop. Kan kayak begitu nantinya. Ayo kita ya, mumpung happy banyak uang kita karaokean bareng-bareng. Aduh, mah malaikat lari semuanya tuh dari tempat kayak begitu. Saya malu masa saya ngaji ke karaokean gitu. Apakah akan oh kamu nggak toleran apa begitu? Enggak, orang tuanya akan malu. Orang tuanya akan berhenti kalau mereka pingin ke karaokean pasti ngumpet-ngumpet. Kemana mah shopping, padahal ke karaokean. Karena takut terketahui oleh anaknya yang sudah sudah ngaji ini. Tanpa harus dilarang mereka akan malu sendiri. Ya. Jadi itulah sikap kita mendakwahi keluarga bukan langsung menyalah-nyalahkan kesalahan-kesalahan ibadah dan amaliah mereka sehabis ngaji enggak. Tunjukkan dululah kemuliaan akhlak, ya sampai memperoleh apresiasi yang positif bahwa kita benar baik hasil ngajinya nyata. Setelah itu insya Allah kesananya gampang ya. Wallahu alam. Semoga Allah memudahkan seluruh usaha kita dalam mendakwahi keluarga. Amin. Bismillah Ustaz bagaimana pengertian dari suara akhwat adalah aurat Bagaimana penjelasannya tentang beberapa kajian belakangan ini Pada saat akhir kajian ada sesi kuis dengan akhwat menjawab menggunakan mic Karena jika dari saya pribadi saat mendengar saat akhwat menjawab dengan mic Ada perasaan kurang nyaman ini sekaligus kritik ya. Hmm, apakah salah perasaan kurang nyaman saya ini jika iya solusinya bagaimana ya Ustaz? Mohon maaf sebelumnya. Jazakallahu khairan. Ya pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiq. Mungkin ini dari Ahwat ya. Suara ah, tulisannya kayak tulisan Ikhwan. Tapi mungkin dari Ahwat. Barakallahu fiq. Hukum asal suara wanita bukan aurat dan boleh diperdengarkan. Al-Quran menyatakan demikian, hadis Nabi lebih banyak. Al-Quran umpama menyatakan uh, salah satu ayat ya kata Allah Subhanahu wa taala uh, wa qulna sadida katakanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang baik Kalian yang dimaksud ini para wanita wakulna ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik kepada kaum lelaki ya. Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Di akhir ayat waqulna qaulan sadida. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan bertabarus seperti tabarusnya orang-orang jahil jahil dan berbicaralah kalian kepada kaum laki-laki dengan cara yang baik. Kalau berbicara kedengaran nggak suaranya? Iya. Pernah nggak wanita datang kepada Nabi lalu bertanya tentang agama ini? Banyak. Apa Nabi melarang? Suara kamu aurat. Kamu sudah lewat surat aja apakah begitu? Enggak. Nabi membiarkan mereka berbicara, bertanya dan dijawab. Itu sering, ya. Jadi hukum masal boleh. Adapun yang dimaksud suara wanita aurat adalah kalau berbicaranya digenit-genitkan untuk membuat hati kaum laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona. Allah berfirman, "Wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian menggenit-genitkan suara kalian sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara kamu. Nah, ini yang aurat. Contoh yang nyata Ketika berbicara digenit-genitkan, didesah-desahkan, itu terlarang. Nyanyi, wanita nyanyi. Kalau nyanyi lempeng apa ada vibrasinya? Tergantung kalau dia nggak bisa nyanyi lempeng. <laughs> Tapi kalau dia seorang singa, seorang penyanyi, ya pasti dibagus-baguskan ya. Tidak hanya suara apakah sambil ngajanteng begini, enggak pasti sambil meliuk-lukan tubuhnya. Gerakan tubuhnya mempesona laki-laki, yang mempesona laki-laki, double keharamannya. Itu yang terlarang. Wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Itu suara wanita yang aurat. Ya, yang terlarang. Adapun kalau wanita itu berbicara, baik langsung lewat telepon atau ngumpet di balik hijab tapi pakai mikrofon terdengar oleh laki-laki dan nada bicaranya wajar, normal dan isinya juga isi yang bagus, yang baik nggak masalah. Seperti adanya kuis, Ustadz umpah bertanya, akhwat menjawab pakai mic. Asal ingat, jangan digenit genitkan ya Normal, wajar, isinya juga tidak ada kejanggalan apa-apa maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon tidak di skip. Ini dibaca. Kalau ini di, di belakang, di bawah ya bisa di skip. Kalau waktunya nggak cukup. Ana seorang guru yang mengajar menggambar. Bagaimana hukumnya? Ana ingin resign tapi masih terikat kontrak. Apabila saya, tadi Ana, sekarang saya. Apabila saya keluar sebelum kontrak, maka saya terkena penalti. Kayak main bola. Maka saya terkena penalti dua kali gaji saya, sedangkan saya belum cukup uang untuk membayarnya jika saya berhenti. Zakallahu khair. Ini ahwat kayaknya. Ya. Wa khair. Barakallahu, barakallahu fik. Iya, pertama coba ajarkan gambar-gambar yang tidak terlarang. Jangan menggambar makhluk hidup. Jangan menggambar gambar-gambar yang secara syar'i terlarang. Kan banyak gambar-gambar lain. Arahkan aja ke sana, maka beres sudah. Tanpa harus disain, tanpa harus berhenti, maka kita tetap tidak melanggar syariat ya. Jawabannya enteng ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Luar tema Anda mau nanya hmm, Apa potong rambut bayi Azanin bayi Apa hukumnya Mohon penjelasan ah. Pertama mengazankan bayi Ada riwayatnya Ketika Hasan dan Husain lahir Nabi SAW mengadankan Di telinga kanan Ya Tapi riwayat ini Syekh Al-Albani Rahmatullahi Alam Kitab uh, Apa namanya Beliau pernah pertama kali menyatakan Hasan insyaAllah Dalam kitab Irwa'ul Ghalil Hasan insyaAllah sehingga boleh diamalkan. Tapi kemudian hari beliau menelaah lagi dan ternyata beliau berkesimpulan akhir hadis ini dhaif. Karena dhaif dan ini adalah hadis yang berupa tasyri'. Tasyri' itu penetapan syariat. Syariat azan ke telinga bayi. Maka hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk pensyariatan suatu amalan. Hadis Taif hanya boleh dipakai dalam hal fadhailul a'mal. Yang dimaksud fadhailul a'mal adalah hadis Taif tersebut menceritakan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Contoh tahajud umpamanya disyariatkan oleh Quran, disyariatkan oleh hadis sahih. Kemudian ada, hadis dhaif yang menerangkan keutamaan tahajud begini begini begini. Lalu itu dhaif. Boleh diamalkan? Boleh. Karena itu tidak melahirkan amalan baru. Tahajud sudah disyariatkan. Hanya ada hadis dhaif yang menerangkan keutamaan amalan tahajud. Boleh untuk memotivasi kita. Adapun kalau hadis dhaif tersebut menjadi dalil pokok mensyariatkan satu amalan maka tidak boleh. Karena hadisnya ada walaupun dhaif ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mensunnahkannya, sebagian lagi mentidakkannya. Ya, walhasil ada ikhtilaf. Saya sendiri tidak mengadankan bayi. Tapi kalau ada orang mengadankan bayi di hadapan saya biarin aja. Ya, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama di sananya. Wallahu a'lam. Adapun mencukur rambut, maka ini wajib. Nabi saw bersabda, "Wa amitu anhal ada. Dan buanglah atau hilangkanlah kotoran-kotoran dari kepala bayi itu. Maksud al-adha di sini rambut. Dalam hadis Sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kata beliau, "Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tuzbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suh." Setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Akikahnya itu dilaksanakan di hari ketujuh, diberi nama di hari ketujuh, wa yuhlaku ra'suhu dan dicukur rambutnya. Ya ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena sahihnya hadis tersebut cukuri si bayi ketika usia tujuh hari sampai botak dikerik dikerok dikeruk sampai botak ya semuanya itu tentang mencukur rambut bayi wallahu a'lam para ranjang eh saya milih yang pendek dan suaranya bagus eh tulisannya bagus Bismillah Apakah lelaki yang senang atau selalu beristighfar akan mendapatkan wanita yang senang beristighfar juga? <laughs> Kalau spesifik amalan tertentu belum tentu. Tapi kadar kesolehannya secara umum tidak hanya istighfar ya tapi kadar kesolehan secara umum ya at-tayyibuna lit-tayyibat laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik ini pada umumnya walaupun tidak selalu ada enggak laki-laki yang soleh tapi istrinya bejat ada. Zaman bahula ada, zaman sekarang juga ada. Tapi secara umum ya. Contoh zaman bahula Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Dua istrinya durhaka. Contoh Fir'aun, orang durhaka. Istrinya gimana? Soleh, ahli surga. Ya. Tapi umumnya ya laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. bagaimana hukum membuat papan secara sengaja untuk dijadikan rumah. Rumah. Bagaimana hukum membuat papan secara sengaja untuk dijadikan rumah? Ah sutra. Sutra, oh iya sutra. iya, banyak yang bertanya dan saya sudah berniat membuat tulisan itu di, di Facebook silakan baca nanti tapi jawaban untuk sekarang bukan hanya sekarang untuk nanti tapi sekarang kesimpulan dari darinya nanti boleh dan itu dilakukanlah para ulama dari zaman bahula mereka sengaja membuat sutroh kalau di tengah-tengah padang pasir, baik dengan batu yang ditumpuk-tumpuk ataupun dengan pasir yang digunduk-gunduk gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh para ulama zaman bahula mengamalkan hadis la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap sutrah. Lalu orang berkreasi dari hadis ini membuat satu sutra khusus untuk apa? Untuk kondisi-kondisi tertentu. Di padang pasir atau di tengah lapangan gak ada sutra, maka buat dari batu yang ditumpuk-tumpuk, ya. Atau umpamanya di masjid yang besar seperti ini. Makanya kita atau saya pribadi melihat di beberapa masjid kecil atau masjid masjid kecilnya lebih besar dari ini <laughs> di sana. Eh, di beberapa negara-negara Timur Tengah di Saudi selain di masjid Haram dan Masjid Nabawi ya di masjid-masjid yang lain di pasar-pasar ada masjid di pinggir jalan ada masjid di Qatar di Oman itu banyak bertebaran sutrah-sutrah seperti itu yang dibuat secara khusus dan itu tidak berarti menyamakan dengan orang musyrik yang sengaja membuat patung untuk disembah enggak sama sekali niatnya beda, dalilnya beda ya. Jadi secara detail dalilnya insya Allah kita akan tuliskan insya Allah. Terakhir ya, Bolehkah saya belajar tahsin Quran kepada guru yang tidak bermanhaj salaf? Dan bagaimana jika khatib Jumat di tempat sekitar kita tidak bermanhaj salaf? Ya barakallahu fi. Banyak yang akidah dan manhajnya lurus yang bisa mengajarkan tahsin. Itu dulu. Kalau orang lain yang ada penyimpangan, Walaupun dalam mengajarkan tahsinnya benar, itu seringkali setiap guru menyelipkan keyakinan, misi, akidah, tauhid, manhaj dia. Diselipkan dalam pelajaran, tidak hanya tahsin, belajar matematika bisa diselipkan. Belajar nahu bisa diselipkan, akidah dan manhaj, ya dan tanpa terasa nanti kita terbawa menyimpang tanpa disadari itu pertama kedua nanti muncul kekaguman kepada orang itu hanya karena alasan tahsin akhirnya kekaguman itu berefek kepada mengagumi masalah akidah dan manhaj yang sebenarnya menyimpang oleh karena itulah maka cari guru tahsin yang lurus akidahnya dan manhajnya. Bagaimana kalau Jumatan? Kalau kita tahu ada masjid yang khatibnya bagus, lurus akidah manhajnya ke sanalah. Tapi kalau kita nggak tahu di tengah jalan tiba-tiba kita ada masjid lalu Jumatan, ternyata manhajnya keliru dan menyimpang. Dari oh, dari isi khutbahnya kita tahu. Apa kita harus keluar lagi? Ya enggak, duduk saja di sana ya sampai selesai kalau kita nanti selesai bisa mendakwahi silahkan kalau mendakwahinya madar yang sudah biarkan nggak perlu kita keluar wah ini mak khatibnya menyimpang keluar cari lagi yang masjid sama menyimpang terus sampai bubar nyari terus nggak perlu begitu ya selesaikan sampai akhir kemudian ya sudah ya Cukup sampai di sini saja.